wa taala sebagaimana yang masyhur dari penafsiran as-salaf di dalam hal ini. Dan ini ayat menurut Ibnu Katsir dan selainnya terkait dengan ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai cahaya langit dan bumi. Di dalam firman-Nya Allah berfirman Allahu nurus samawati wal ardh مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskah, Seperti miskah, lubang yang tidak bisa ditembus. Di dalam miskah ini terdapat misbah, terdapat lentera. Al-misbahu fi zujaja, yang lentera ini di dalam kaca. Dan kaca itu seperti bintang yang sangat terang yang dalam berbentuk mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna. Yang dinyalakan lentera ini dari pohon berberkah, yaitu pohon zaitun. La syarqiyati wala gharbiyah, bukan pohon zaitun di arah timur, di daerah timur, bambu pula di daerah barat yaitu dia adalah pohon dari minyak zaitun yang berada di daerah yang cocok Apabila ia berada di tempat itu, maka disebutkan di dalam ayat yakadu zaituha yudhi'u walau walau lam tamsas hunar. Minyaknya itu sudah menerangi walaupun tidak bersentuhan dengan api. Sekedar melihat minyaknya sudah terang walaupun belum dibakar. Nurun ala nur. Ketika dibakar, maka dia adalah cahaya di atas cahaya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan kepada manusia dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Perumpamaan ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah fi buyutin di rumah-rumah Allah. Adinallahu an turfa'a. Ya Allah izinkan Maknanya Allah syariatkan. Idin di sini bermakna idin syar'i, yaitu bermakna syariat. Allah syariatkan padanya anturfa'a yang rumah-rumah ini, masjid-masjid ini Allah syariatkan untuk ditinggikan. Untuk ditinggikan. Perhatikan bagaimana keindahan cahaya ini di tengah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah syariatkan rumah ini anturfa untuk ditinggikan. Dan makna ditinggikan ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang kesimpulannya kembali kepada peninggian secara maknawi dan peninggian secara hissi. Karena Allah Subhanahu wa taala syariatkan meninggikan masjid-masjid Allah dengan membangunnya. Dan ini adalah peninggian secara hissi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di sorga. Muttafaqun alaih dari Uthman ibn Affan. Datang di luar riwayat Bukhari dan Muslim ada tambahan. Siapa yang membangun masjid, ia bertagi bidalika wajah Allah untuk mencari wajah Allah dengannya maka Allah bangunkan untuknya rumah di sorga di riwayat yang lain oleh An-Nasai man bana masjidan yudkaru fiha smullah yang disebut namanya nama Allah di dalamnya maka Allah bangunkan untuknya masjid masjid ini disyariatkan untuk ditinggikan dijaga dari noda dan najis iya wa itbawwa'na li ibrahim makan al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Ketika kami wahyukan kepada ketika kami tetapkan tempat Ka'bah itu untuk Nabi Ibrahim, kami pesankan kepadanya, jangan engkau berbuat kesyirikan terhadapku sama sekali dan sucikanlah rumahku. Sucikanlah Ka'bah itu yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan qiyam, bagi orang yang i'tikaf, bagi orang yang rukuk dan sujud. Ini meninggikan dalam artian mensucikannya. Mensucikannya dari hal yang menajisi masjid itu. Apakah najis maknawi ataupun najis fisik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-busaqa fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha." Melu dari masjid itu adalah kesalahan. Menanamnya itu adalah kafarah terhadap dosa dan kesalahan tersebut. Maka dilarang untuk kita semua di dalam mengotori masjid. Dan ini diantara makna ayat bahwa rumah-rumah Allah telah diangkat. Diangkat dengan dibangun, diangkat dengan disucikan, diangkat dengan dirawat, diangkat dengan dipelihara, diangkat agar supaya manusia cinta untuk datang ke masjid tersebut. Iya. Karena itu kalau ada kotoran di masjid disyariatkan untuk membersihkannya. Dan ada keutamaan bagi siapa yang menghilangkan walaupun secuil kotoran di dalam masjid. Dan ada keutamaan bagi orang yang merawat dan membersihkan masjid. Dan ini semuanya adalah bentuk meninggikan dan mengangkat masjid itu. Kemudian yang kedua dari makna rumah-rumah Allah yang diangkat adalah diangkat dari dari makna ma dari maknawi, dari sisi makna. Itu disyariatkan seorang itu di masjid dia mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid ini adalah simbol dan syiar Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Dari wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ketentuan Allah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Disyariatkan untuk mendatangi masjid-masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai keutamaan di dalamnya. Bagi siapa yang mendatangi masjid tersebut, di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat Ingin kalian inginkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang mengangkat dosa-dosa dan menggugurkan uh, sesuatu yang menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat berbagai derajat. Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbagul wudu 'alal makari wa kathratul khuta ila al masajid wa intidaru as-salah ba'da as-salah, fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat." Kata beliau, kalian menyempurnakan wudu walaupun di kondisi yang tidak disenangi. Misalnya di musim dingin, musim hujan, dingin pun dia tetap beruduk sempurna. Iya. Maka ini diantara hal yang meninggikan derajat, menggugurkan dosa. Dan diantaranya adalah banyak melangkah ke masjid. Karena pada setiap langkahnya diangkat derajatnya, digugurkan dosanya. Sebagaimana diterangkan di hadits yang lain. Kemudian yang ketiga, dia menunggu solat. Selepas solat, dia menunggu solat berikutnya, menunggu solat berikutnya. Maka orang yang seperti ini, di dalam hadits yang lain diterangkan seperti orang yang sedang solat. Dan di dalam hadits ini dikatakan itu adalah ribab. Dianggap sebagai jihad fi sabilillah orang yang menunggu di perbatasan yang dikhawatirkan serangan musuh masuk di perbatasan tersebut. Maka ini adalah keutamaan yang sangat indah. Masjid ini ditinggikan dengan dilaksanakan di dalamnya solat lima waktu. Dilaksanakan di dalamnya solat lima waktu. Dan ini adalah kewajiban atas setiap laki-laki untuk menghadiri solat lima waktu di masjid secara berjamaah dan itu adalah tanda kebaikan dan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafadha alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah barang siapa yang menjaga salat lima waktu ini maka itu adalah cahaya baginya penerang dan keselamatan untuknya pada hari kiamat Demikian pula di dalam masjid ini disyariatkan untuk ditinggikan dengan diajarkan di dalamnya ilmu agama. Dan itu adalah risalah masjid yang paling penting. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal keberadaan beliau di kota Madinah setelah berhijrah dari Mekah selama beberapa hari beliau memulai dengan membangun masjid dan itulah awal masjid disebut dengan nama Masjid Kuba hingga hari ini sebagai masjid kaum muslimin dan Masjid Kuba ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sungguh sebuah masjid yang diasas, yang dibangun di atas ketakwaan, engkau ya Nabi Muhammad lebih berhak berdiri di atasnya, melakukan solat padanya. Di dalamnya ada sekelompok lelaki. Mereka cinta untuk mensucikan diri dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka dari fungsi masjid itu adalah tempat kita mensucikan diri di dalamnya, memperbaiki diri. Dan ini dari keutamaan yang sangat indah. Allah syariatkan masjid ini ditinggikan dalam bentuk dibangun, dijaga, dirawat secara fisik dan Allah syariatkan masjid-masjid ditinggikan dalam bentuk maknawi kita mengagungkan masjid, menunaikan kewajiban di dalamnya, meraih berbagai kebaikan di dalamnya, mempelajari dari ilmu di dalamnya, kita mendidik dari anak-anak kita di dalamnya. Dan dari masjid itulah lahir generasi-generasi yang mengukir sejarah di tengah umat ini. Karena itu harus dipahami fungsi dari masjid ini dan harus disadari bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin terhadap masjid-masjidnya. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudkara fiha ismuhu Dan Allah izinkan, syariatkan untuk disebut namanya di dalamnya. Disebut nama Allah di masjid tersebut. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim asy-syakinah wa ghasiyatkum ar-rahmah wa haffatkum al-malaa'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut yang hadir di situ dibanggakan di depan para malaikatnya. Dan ini hanya keutamaan bagi siapa yang belajar di dalam masjid. Iya. Dan dari keindahan masjid ini di dalamnya terdapat bentuk dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tempat yang paling indah. Seorang membaca Al-Qur'an di dalamnya, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak dari sujud kepada Rabbnya, dia bermunajat kepada Allah, berdoa di dalamnya. Memang masjid digunakan dibangun untuk hal tersebut. Yudkaru fiha wa yudkaru fiha smuh. Dan disebut nama Allah di dalamnya. Pengagungan dan mengembalikan fungsi masjid kepada hal ini. Kemudian yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yang dilakukan tasbih di dalam masjid ini kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Rijalun oleh sekelompok lelaki yang melakukan tasbih tersebut. Iya. Disifatkan dengan rijal padahal semuanya laki-laki. Tapi kenapa dibahasakan dengan bahasa rijal? Ini kata para ulama ada isyarat bahwa mereka ini orang-orang yang punya semangat yang tinggi dan orang-orang yang punya upaya yang sangat besar sehingga mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang dan tasbih itu luas cakupannya tasbih bisa bermana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa bermana berdikir dan tasbih bisa bermana menegakkan solat bisa bermakna menegakkan solat. Tidak ada makna-makna yang lain terkait dengan kalimat tasbih. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Yang melakukan hal itu adalah sekelompok lelaki. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak pula dilalaikan oleh jual beli. Inilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Dia punya keimanan yang baik, punya sifat-sifat yang mulia tatkala cahaya akhirat terang beneran di dalam hatinya maka dia ringan di dalam menegakkan syiar-syiar Allah memuliakan dari simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat orang yang menegakkan solat mengeluarkan zakat ya disebutkan zakat di sini dan ini ayat di surah Taubah sebagaimana akan diterangkan pula ayat di surah Nur zakat juga dan biasanya zakat di ayat-ayat madaniyah terkait dengan zakat harta walaupun kalimat zakat itu sendiri cakupannya luas bisa bermana zakat harta dan bisa bermana mensucikan jiwa dan mensucikan diri Ya, karena memang dari sifat orang yang memakmurkan masjid, dia adalah orang-orang yang gemar mensucikan dirinya, juga orang-orang yang gemar mengeluarkan zakatnya, zakat yang wajib maupun yang disunnahkan. Dan zakat yang sunnah itu lebih populer di kalangan kita dengan istilah sadaqah. Maka sekelompok lelaki ini yang dengan sifat-sifat mereka memakmurkan masjid, mereka inilah orang-orang yang dipastikan mendapat hidayah. Allah jamin untuknya petunjuk dan hidayah. Dan yang diharapkan untuk seorang hamba ketika dia memakmurkan masjid Allah, mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dia diberi cahaya berjalan di, di kehidupan dunia, berada di atas hidayah dan memberi diberi cahaya untuknya di hari kiamat. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura وجعل في سمعي نورا وجعل أمامي نورا وجعل خلفي نورا وجعل عن يميني نورا وجعل عن شمالي نورا وجعل فوقي نورا وجعل تحتي نورا وأعظم لي نورا يا الله jadikanlah pada hatiku cahaya jadikanlah pada lisanku cahaya jadikanlah pada mataku cahaya jadikanlah pada telingaku cahaya jadikanlah di depanku cahaya di belakangku cahaya di kananku cahaya di kiriku cahaya di atasku cahaya di belakangku cahaya di bawahku cahaya dan agungkanlah besarkanlah cahaya itu untukku Iya. Dan siapa yang berjalan di malam hari, di kegelapan malam dia tembus untuk menuju ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulam ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang gemar berjalan di tengah kegelapan menuju ke masjid-masjid. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka inilah sekelompok lelaki tidak mengenal perniagaan jual beli tidak dilalaikan dari menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka ini adalah orang-orang yang takut di hari mata-mata akan mata dan hati akan goncang pada hari kiamat. Mata dan hati goncang pada hari kiamat, terbelalak menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Kadang ke kanan dan ke kiri menyaksikan hisab, buku-buku yang dibagi dan kadang dia penuh khawatiran menyaksikan berbagai kengerian pada hari kiamat tersebut. Akan tetapi bagi siapa yang meninggikan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin, "Liyajaziyakumullahu ahsana ma amilu wa yazidakum min fadli." Allah balas untuk mereka sebaik-baik dari apa yang mereka lakukan dan Allah akan tambah mereka dari keutamannya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezekinya bagi siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله Masjid ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. tempat di dalamnya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba di dalam meraih berbagai kebaikan maka dari kewajiban kita semua memakmurkan masjid-masjid Allah dengan melakukan ibadah di dalamnya, mengingat dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala padanya, serta kita tinggikan dari simbol-simbol agama di dalam masjid ini. Dari masjid ini pula hendaknya selalu menjadi penerangan untuk kaum muslimin di dalam membentuk generasi-generasi mudanya di atas ilmu, di atas ketakuan dan di atas kebaikan. Dan semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dari nikmat dan kebaikan ini. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintah kita semua untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi" يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اللهم زينا بزينه الايمان وجعلنا هداة وجعلنا هداة مهتدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل